الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ya, apabila ada pertanyaan kita persilahkan uh, Baik tentang apa yang telah kita sampaikan tadi Atau tentang yang lain-lain kita persilahkan Ya, silakan Iya, uh, takaran panjang, ukuran panjang di dalam sholat itu atau ukuran pendek itu bagaimana? Tentunya Eh, Eh, masing-masing uh, orang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ketika kita sholat di belakang orang yang tua, sementara dia tidak sanggup untuk berdiri lama, tentu uh, pendek bacaan-bacaan yang pendek itu adalah yang lebih diutamakan. Nah ukuran pendek apa? Ya dia banyak. Kita tentunya tahu surat-surat yang pendek. Yang insya Allah kalau tadi kita baca sampai habis, tidak akan e, membuat mereka atau orang-orang yang tua tersebut terbebani di antara seperti surat Al-Ikhlas, surat e, Al-Kafirun atau beberapa surat yang memang berada di ujung-ujung Al-Qur'an. Dari Tabat Yada, kemudian e, Al-Lahab, surat Al-Lahab dan yang lain. Ini tentunya merupakan surat-surat yang pendek yang apabila kita baca sampai habis pun tidak akan memberatkan orang-orang tua. Nah, ini uh, ya tentunya tidak Alif Lam Mim. Allah Akbar. Nah, pendek kali pula. <laughs> eh, tentu tidak seperti itu pula. Uh, kemudian panjang bagaimana satu ukuran panjang? Takarannya semakin panjang, semakin panjang maka dia semakin baik. Apalagi untuk sholat sholat kita sendiri, untuk sholat sholat kita ketika kita laksanakan sendiri-sendiri. Semakin panjang dia, maka tentu itu semakin baik. Uh, termasuklah di antara salat tarawih, salat tarawih itu sendiri sebenarnya. Yang di antara tujuan e, tujuan-tujuan atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam salat tarawih itu adalah berlama-lamaan di dalam salat larut di dalam salat. Semakin panjang bacaan kita, di dalam salat tersebut dan orang-orang lain yang berada di belakang kita kalau tanya kita salat sama orang lain sanggup untuk itu maka tentunya itu lebih baik tapi kalau seandainya itu membebani mereka maka tentunya kita lihat kira-kira bacaan-bacaan panjang yang bagaimana yang tidak akan membebani mereka. Nah, Kemudian yang perlu kita sampaikan juga mungkin sebahagian masyarakat karena tidak terbiasa dengan bacaan-bacaan pandang tersebut bukan mereka tidak suka sebenarnya akan tapi karena tidak terbiasa dengan bacaan-bacaan panjang tersebut akhirnya mereka tidak suka atau mudah pergi dari masjid-masjid yang lama-lama di dalam kalanya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang melaksanakan umroh ketika mereka salat di belakang Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi dan mereka kadang-kadang membaca panjang mereka tidak merasa terbebani dengan itu bahkan mereka suka senang kenapa karena ketika mereka sudah mulai terbiasa itu mereka nikmati mereka suka banyak di antara jamaah umrah yang ketika mereka umrah di bulan Ramadan itu, mungkin di masjid mereka biasanya kulwallahu ahad aja. Tapi di Masjidil Haram ternyata satu malam satu juz selesai. Kemudian dilanjutkan tengah malam jam satu lebih panjang lagi satu juz lebih sedikit dan itu mereka nikmati mereka suka untuk melakukannya Bahkan mereka berbondong-bondong untuk bisa cepat datang ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwasanya uh, ketika sebagian kaum muslimin lari dari masjid-masjid yang bacaan-bacaannya panjang bukan karena mereka tidak suka, akan tapi karena belum terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang orang-orang yang berada di sekitarnya pun seperti itu pula. Tapi kalau seandainya sudah sama-sama terbiasa, insya Allah ada uh, apa eh, faktor-faktor uh, yang mendorong tertentu ketika kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu contohnya. Meskipun dia panjang, kita merasa tidak terbebani untuk sholat di belakang imam yang seperti itu. Bacaannya. Apa sebabnya? Karena orang-orang bersemangat sholat bahkan anak-anak kecil pun usia-usia SD di tengah-tengah malam itu mereka juga datang bersama ayah-ayahnya tanpa ada tampak bentuk-bentuk orang ngantuk sama sekali. Ayo. Ketika kita melihat orang-orang seperti itu, insya Allah kita akan terdorong, termotivasi untuk semangat sholat Maka kita lihat di Masjid Umar bin Khattab misalnya atau di sini atau di Ittihad ketika imamnya membaca satu juz satu malam tidak masalah bagi jamaahnya bahkan orang-orang dari tempat-tempat lain datang ke sana untuk mencari bacaan-bacaan yang panjang di dalam sholat. Kenapa? Karena memang suasananya mendukung. Suasananya mendukung membuat kita pun bersemangat untuk itu. Nah, ini makanya insya Allah nanti kalau sana ada muslimin atau saudara-saudara kita yang di sini yang e, merupakan pengurus-pengurus masjid di tempatnya tidak ada salahnya dicoba-coba diusulkan bagaimana kalau seandainya kita coba untuk tarawih tahun ini imamnya adalah orang yang memang punya hafalan karena diceritakanlah orang kalau sudah diceritakan Masjid Nabawi atau masjidul Haram, insya Allah tidak ada yang membantah. Tapi karena saya sholat di Masjid Umar bin Khattab, eh, mana Masjid Umar bin Khattab itu? Oh situ aja orang tuh iyalah, tidak ada kerjaan dia ini segala macam. Kami banyak kerjaan di sini. Ah, banyak nanti alasan-alasan. Tapi ketika dikatakan karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita dengar seperti itu. Insya Allah kalau seandainya kita tepat untuk memasukkannya kemudian imam yang kita usulkan pun insya Allah baik insya Allah mereka akan terima tapi kita usulkan diterima ternyata imam yang kita usulkan bacaannya sama macam mana pula nah ini insya Allah kena belajar itu Ramadan depan atau bahkan untuk malam tarawih itu yang pertama itu saja mungkin nggak usah pak ya, kita yang kemarin itu sudah kita batalkan aja dulu ini kacau nih jamaah nampaknya aneh makanya uh, itu dengan membiasakan jadi uh, intinya kepada apa yang ditanyakan oleh saudara tadi uh, bacaan yang panjang itu takarannya tidak ada ukurannya semakin panjang dia maka itu akan semakin baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lakukan seperti tiga surat beliau khatamkan atau lebih bahkan. Beliau hatamkan dalam satu rakaat. Dan itu bukan surat yang pendek. Al-Baqarah berapa halaman? 20 lembar lebih. Kalau dengan cetakan Quran e, Malik Fahad itu. Berarti 40 halaman lebih. Satu Al-Baqarah itu. Tambah lagi Al-Imran, An-Nisa dan selanjutnya. Ini itu Allah alam. Ya. Yang lain silakan Pak. Nah. Ya. Tentang masalah sutra ukurannya, Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan untuk menggunakan sutra di dalam sholat dan beliau pun mener menerangkan menyebutkan bahwasanya ukuran sutra itu ada ukuran sutra itu ada beliau sebutkan bahwasanya dia mitlumu akharatir rahal mitlumu akharatir rahal seperti tempat duduk yang ada di atas unta. Ukuran apa ya? Mungkin ya segini setinggi lah mungkin ya paling tidak tempat bersandar itu ha. Tempat bersandar yang di belakang unta itu. Nah, kira-kira setinggi itulah paling tidak ukuran sutra. Rasulullah SAW yang memerintahkan atau menganjurkan kita untuk menggunakan sutra dalam sholat kita. Akan tapi beliau juga Eh, beliau juga yang menjelaskan bahwasanya ukuran sutroh itu seperti itu. Ketika ditanyakan bagaimana sutrohnya, bahwasanya sutrohnya itu adalah seukuran sekira-kira mislu muakharatir rahal. Seukuran tempat duduk tempat sandaran di belakang on, tempat duduk onta, tempat duduk yang di atas onta ini. Nah, uh, itulah ukuran sutroh, itulah ukuran sutroh yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seandainya dengan garis? Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya apabila tidak didapatkan sesuatu apapun, falyakhuttahaffan maka buat garis. Akan tapi disebutkan oleh para ulama, sebagian para ulama bahwasanya riwayat tersebut baik, lemah. Nah, kalau demikian maka tentunya ukuran yang tepat, ukuran yang pas yang biasa memang digunakan oleh Rasulullah dalam masalah itu adalah mislu mu'akharatir rahal itu. Itulah ukuran tingginya sutroh itu, ukuran tingginya sutroh. Kemudian yang kedua tentang masalah gerakan di dalam sholat uh, yang dia bukan ter, bukan termasuk gerakan-gerakan sholat seperti menarik orang yang berada di sebelah kita untuk merapatkan saf. Uh, eh, bagaimana hukumnya? gerakan-gerakan yang dilaksanakan di dalam sholat, kalau seandainya itu adalah merupakan untuk masalah atau sholat, untuk kemaslahatan sholat, maka insya Allah itu tidak akan apa-apa, tidak apa-apa untuk dilakukan. Kalau seandainya itu dilaksanakan untuk kemaslahatan sholat. e, termasuklah diantaranya menarik orang yang berada di sebelah kita untuk merapat Kenapa kita katakan tidak apa-apa? Karena itu termasuk di antara maslahat sholat. Karena rapat saf di dalam sholat disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu sering Rasulullah SAW ulang-ulang di dalam setiap sholat adalah merupakan minta tamamis sholat merupakan syarat-syarat di antara kesempurnaan sholat. Makanya rapat sholat tentunya memiliki kemaslahatan untuk kesempurnaan sholat kita tersebut tatkala ada orang yang di sebelah kita mulai merenggang, menjauh dari kita, kemudian kita tarik untuk merapat sehingga safnya kembali merapat seperti semula dan sholat kita sempurna kembali. Insya Allah itu adalah merupakan bagian-bagian masalah sholat yang kalau tadi kita lakukan gerakan-gerakan seperti itu insya Allah tidak akan merusak sholat kita. Uh, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Rasulullah SAW bergerak di dalam sholatnya Rasulullah SAW kadang-kadang bergerak di dalam sholatnya. Beliau sholat di atas mimbar. Kemudian ketika ruku, ketika ingin sujud, beliau turun. Karena ada maslahat sholat apa? Di antara adalah ta'limun nas untuk mengajari manusia, sahabat-sahabatnya. Ketika itu memiliki maslahat di dalam sholatnya, maka insya Allah dia tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Rasulullah SAW juga perintahkan kalau seandainya ada orang yang lewat dihadang dihalang ketika lewat di hadapan kita. Kalau seandainya dia enggan, falyuqatilu, maka bunuh. Meskipun para ulama berbeda dalam menafsirkan itu. Yang intinya itu adalah gerakan. Tetapi ketika dia berhubungan dengan masalah maslahatus salah, diperbolehkan gerakan-gerakan yang seperti itu. Hanya saja perlu kita ketahui atau perlu kita lihat-lihat juga keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang memang sudah memahami sunnah tersebut, atau kalau seandainya itu kita lakukan tidak akan menyebabkan terjadinya keributan, maka insya Allah itu baik untuk kita lakukan. Akan tapi kalau seandainya yang demikian itu akan menimbulkan kehebohan, keributan di dalam sholat, maka semestinya kita tunda kemudian kita cari kesempatan untuk bisa menerangkan itu sehingga semuanya tahu, semuanya paham. Nah, ini uh, perlu kita apa? Perlu kita pahami, perlu kita lihat-lihat kondisinya sehingga kita tidak uh, salah ketika berbuat nantinya sehingga menimbulkan uh, eh, maksadah mafsadah atau kerusakan mudarat yang sangat besar karena tidak mustahil, ya. tidak mustahil masyarakat-masyarakat yang tidak tahu mereka akan mempermasalahkan itu. Nah, ketika mereka tidak tahu kita sampaikan, mereka bisa terima, silahkan sampaikan. Karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Sebagian ya. kawan cerita, ketika dia sholat dihadangnya orang disalami, dikira salam. Ada sebagian kawan yang ketika menggerak-gerakkan jadi telunjuk diangkat keluar katanya. Diangkat keluar di dalam sholatnya. Jadi dalam tasawuf diangkat. Ada yang ketika dia merapat diinjak kakinya. Nah ini dan itu langsung dari kawan kita yang kita sama-sama hadir dalam salah satu salat jenazah sebelumnya kita salat zuhur. Uh, ketika salat zuhur e, entah apa ketika itu kita di luar jadi karena tidak tahu imam e, sudah rakaat berapa akhirnya kita berbeda dengan imam karena mungkin sudah menganggap nah gimana ini akhirnya yang di luar masing-masing beristihad masing-masing ada yang mengikuti imam tetap ada yang membuat keputusan sendiri-sendiri nambah lagi karena mungkin sudah kacau suasana sholatnya ketika kawan itu tasyahud akhir di sebelahnya adalah orang umum dia tahrik ini menggerakkan. Nah, mungkin dia merasa sholatnya sudah kacau. Udah saya kacaukan aja langsung. digerak dilaju dilajukannya. Padahal dia pertama tidak menggerakkan dari telunjuknya. Udah, nah, ini apa lah orang. Udah, kita lanjutkan pula. <laughs> nah, ini. Ketika itu uh, adalah orang-orang yang tidak tahu dengan sunnah itu, maka tidak mustahil uh, akan menyebabkan masalah. Bukan berarti kita tidak ingin menyampaikan, bukan berarti kita tidak ingin menyampaikan sunnah tersebut, kan tapi kita sampaikan sunnah itu di saat-saat kalau misalnya dia adalah merupakan mustahab ya, mustahab kita sampaikan di saat-saat mudah-mudahan mereka siap untuk menerimanya atau sudah uh, uh, tepat momennya bagi kita untuk menyampaikan kepada dia.